Kalau kita cerai saja, kata saudara apa? Ya Rasulullah, tidak masalah, berikanlah jatah malam saya kepada Aisyah. Karena Aisyah itu yang paling Nabi bergairah mencintainya. Kan dulu pernah saya cerai ya, mencintai dengan gairah dan mencintai dengan ketak, ketakjuban. Berikan kepada Aisyah ya Rasulullah. Saya tetap jadi istrimu jangan cerai walaupun gak dikasih jatah malam karena saya berharap menjadi istri Nabi ketika bangkit di hari kiamat. Statusnya sebagai istri Nabi, satu istimewanya. Tanya, Kata Julaibib, Rasulullah ini meminang putri bapak. Tapi untuk saya, nah, ini baru baru Julaibib. <laughs> mau nolak, ini pesan Rasul, mau diterima. Ya gimana? Julaibib. Akhirnya karena nggak tahu gimana cara nolak, dia datang ke belakang bilang Julaibib sementara ya, saya rembukin dulu dengan uh, istri saya. Ke belakang ngobrol sama istrinya. Ini gimana nih Julaibib mau lamar anak kita? Pakai bawa-bawa Rasul lagi. <laughs> Susah <laughs> kalau udah bawa Rasul. Kalau ini mah pakai bawa Ustaz, kan saya bawanya Ustaz yang lamar. Makanya kalau ada ini ke saya, nanti insya Allah diterima. Kalau langsung siapa lo? Nah, kalau lewat Ustaz kan insya Allah pasti orangnya soleh karena Ustaz kenal. Karena Ustaznya juga masih nggak jelas, masih berusaha untuk soleh belum soleh soleh amat. Nah, akhirnya Diskusi nih rame di belakang gimana cara nolaknya, gimana cara kita atau ditunda aja atau gimana? Putrinya di kamar mendengar uh, keributan di ruang ibu dengan ayahnya. Terus dia datang putrinya, "Ayah, ibu ada apa?" "Ini ada Julaibib. Kamu kenal kan?" "Oh iya, pembantu Rasulullah. Kenapa?" "Dia ingin melamar kamu karena ini perintah dari Rasulullah." Terus kata putrinya, "Ya, kamu tahu kan Julaibib?" "Tahu." <laughs> ya, sama wahai ayah dan ibu, kita lagi diskusi gimana caranya, apakah mau diterima atau gimana. Ma'adallah kata putrinya. Coba soleha sekali ini Ma'adallah apa arti ma'adallah? Astagfirullahaladzim berlindung kepada Allah. Wahai ayah, wahai ibu, bertaubatlah kepada Allah. Emang kenapa? Kenapa ayah dan ibu masih berdiskusi tentang perintah Allah dan Rasul? Bukankah ini perintah Rasul? Kenapa masih didiskusikan? Bukankah seorang mukmin kalau diperintahkan mengatakan sami'na wa ata'na? Julaibib, wahai anakku, walaupun Julaibib, Sami'na wa ato'na, Akan saya serahkan diri saya untuk Julaibib karena taat pada Allah dan Rasul. Masya Allah. Tapi bagaimana dengan nasib kalian nanti setelah nikah? Saya serahkan urusan hidup saya kepada Allah. Julaibib adalah pilihan Allah, pilihan Rasul. Tidak ada yang lebih baik daripada pilihan Allah dan Rasul. Akhirnya ayahnya datang ke depan, ya Julaibib diterima. oh! <laughs> nggak pernah kebayangan ya wah mimpi juga gak pernah Nah ini bukan cewek Bandung loh ya ini cewek Mekah tahu kan cewek Mekah cewek Mekah itu terkenal dengan matanya yang hur lain, bidadari makanya Nabi ketika ada muhajirin pengen menikah dengan cewek Madinah Nabi menanya kamu udah melihat calon jodoh calon cewek apa istri kamu kata sahabat udah ya Rasulullah kenapa emang di dalam mata mereka ada sesuatu maksudnya orang Madinah itu agak sipit mirip orang Asia sedangkan orang Mekah itu matanya besar dan orang Arab simbol kecantikan yang mata besar. Dan tahu sendiri Julia itu nggak pernah ngebayangin akan dapat istri sesoleha ini, udah soleha, cantik, pintar, anak orang kaya, pemuka kaum, mana pernah kebayang? Lihat masjid, berkah dari mas, masjid curhatlah kepada Allah di masjid, wahai para jomblo. <laughs> Allah akan datang. nikahnya dibuat undangan pernikahan Zulaibib bersanding dengan Cuma nggak disebut nama perempuan itu, saya nggak bisa ngebayangin betapa berbunga-bunganya hati Julaibib dan saya yakin sekali dengan husnuzon betapa juga berbunga-bunganya hati si perempuan karena Allah dan Rasul sendiri terlibat untuk memilih jodoh bagi dia. Ini iman, ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Nabi nggak datang di hari pernikahan Julaibib. Ditanya-tanya setelah rame-rame acara pernikahan, Rasul kemana, Rasul kemana? Ternyata Rasulullah udah berangkat berjihad. Sehingga akhirnya Julaibib menangis. Wahai istriku, Ternyata Rasulullah sudah berangkat berjihad dan aku tertinggal. Siapkan perbekalan, siapkan kendaraan, saya ingin menyusul Rasulullah. Akhirnya istrinya mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan bekal. Didatangi Zulabi aja mau, apalagi Zulabi pergi. Jadi <laughs> mas saya ya. Itu bukan sahabat, itu mas saya. Ini saking solehannya suaminya mau berjihad baru malam belum malam pertama. Kalau nanti ada kisah malam pertama belum sempat junub, eh, belum sempat mandi janabah. Kalau ini belum malam pertama. Kalau kita mungkin banyak alasan ke masjid dulu. Ah udah ah, hari ini kita nggak ke masjid ya, kita di rumah aja kan gitu ya. Ini jihad, bukan ke masjid. Jihad lebih dahsyat dari masjid. Lebih susah daripada ke, masjid masjid. Dia tinggalkan istrinya yang cantik, yang soleha yang luar biasa ini demi menyusul Rasulullah SAW. Ini orang yang kayak gini nih ya subhanahu Allah SWT akan berikan yang menakjubkan di luar nalar manusia. Jadilah Julaibid. Di tahun 2015 Allah akan berikan perempuan seperti itu yang adanya di tahun 2015. Disiapkan kendaraan bekalnya. Julaibid berangkat menyusul Rasulullah. Di sana Rasulullah bertanya, kok ada yang asa ada yang kurang ya? Gitu ya. Kayak misalnya kita kan ada teman yang bagi kita tuh dekat banget, walaupun yang lain juga kita mencintainya, tapi kan ada yang memang kadang-kadang dekat sendiri gitu, ngefeel gitu ya, ngeklik. Pas dia nggak ada rasanya kayak ada yang kurang kan gitu ya. Rasulullah di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain, tapi merasa kok ada yang kurang. Siapa ya? Ternyata Julaibib. Pas Julaibib datang, ikut jihad, ternyata Julaibib waktu itu dengan takdir Allah syahid, tidak kembali lagi. Benarlah kata Rasul, istri ini istri Julaibib di dunia dan di akhirat. Dan istri ini tidak nikah lagi. Dia menunggu Julaibib nanti di akhirat. Subhanallah, walhamdulillah. سبحان